Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-14 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Ana Sambayon sebagai Lastri, Lanti sebagai Rinjani, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan mengintai pondok kecil di pinggir padepokan Mbak Yulastri bibinya. Dan ia melihat lima orang wanita yang tengah duduk bersemedi dalam keadaan telanjang bulat. Akan tetapi seluruh tubuhnya ditumbuhi sisik tebal. Kayan yang menjadi ketakutan kemudian mengendap-endap dan lari meninggalkan pondok itu. Oh, aku harus pergi dari tempat ini. Aku akan mencoba mencari jalan lagi. Oh, celaka. Bibi Lastri. Oh, apakah Bibi Lastri tahu aku telah mendatangi pondok itu? Oh, oh, Dewata, tolonglah aku. Apa yang harus aku lakukan? Sedang apa kau di sini? Hmm? Mengapa kau berlari seperti itu? Uh, saya, saya. Oh, kau belum juga mandi? Bukankah kau bilang akan pergi mandi? Saya ah, mengejar kelinci, Bi. Uh, tapi kelinci itu luput dari tangkapan saya. Kemudian, ketika saya teringat pesan Bibi untuk segera mandi, saya lari ke sungai. <laughs> Tidak salah dugaanku. Kau memang bocah yang nakal. Ayo, aku tunggu kau mandi. Kau harus segera berlatih. Ayo. Bibi akan tetap di sini. Bagaimana saya akan mandi? <laughs> Memangnya kenapa? Jika akan mandi, mandi sajalah. Cepat, aku menunggu di sini. Uh, saya bukan anak kecil lagi, Bi. Saya malu jika Bibi berada di tempat ini sementara saya mandi. <laughs> hmm, ya. Rupanya kau sudah merasa bukan kanak-kanak lagi. Baiklah. Jika begitu, Bibi menunggumu di sana, ya? Di balik batu sana. Cepatlah kau membersihkan dirimu Iya, Bi. Ah, apakah maksud Bibi sampai-sampai ia menunggu aku mandi? Apakah ia telah menduga rencanaku untuk melarikan diri? Oh, Dewa tak agung, tolonglah aku. Selesai membersihkan diri dan berpakaian kembali, Kayan bersama dengan Lastri kembali ke padepokan. Dengan dada berdebar, Kayan berjalan melalui pondok khusus, tempat yang merupakan tempat terlarang baginya. Kayan yang tidak dapat menahan diri lagi, akhirnya bertanya pada Lastri. Sampai-sampai ia menunggu aku mandi. Apakah ia telah menduga rencanaku untuk melarikan diri? Oh, Dewa tak agung tolonglah aku. Setelah selesai membersihkan diri dan berpakaian kembali, Kayan bersama dengan Lastri kembali ke padepokan. Dengan dada berdebar, Kayan berjalan melalui pondok khusus, tempat yang merupakan tempat terlarang baginya. Kayan yang tidak dapat menahan diri lagi, akhirnya bertanya pada Lastri. Sebenarnya tempat apakah itu, Bi? Hmm. Kenapa tempat itu sangat Bibi rahasiakan? Bukankah itu adalah tempat murid-murid Bibi berlatih? Ya. Ya. Kau akan segera mengetahuinya, Kayan. Marilah, cepat kita kembali. Aku akan memberikanmu sesuatu yang sangat berharga bagi hari depanmu. engkau tidak? Uh, tetapi, apakah persyaratannya itu, Bi? Ketetapan hatimu untuk melakukan semua perintahku. Katakanlah bahwa kau siap. Jika memang engkau siap, malam nanti kau akan memulai. Ah, Bibi hendak menjadikan aku seorang yang tidak terlawankan. Apakah yang akan dilakukan Bibi Lastri? Apakah aku harus menjalani laku hingga seperti lima orang wanita yang kulihat di dalam pondok di pinggir padepokan ini? Tidak, tidak. Aku tidak akan melakukan hal itu. Aku, aku justru akan mencari kesempatan meninggalkan Bibi Lastri. Jika aku sudah berada di luar hutan belantara ini. Oh ya, Aku harus memanggil Bibi Rinjani. Bibi Rinjani, Bibi Lastri memanggilmu. Teruskan gerakan itu. Teruskan sampai menjadi semakin sempurna. Aku akan kembali sebentar lagi. Bagaimana dengan 20 kawan-kawanmu itu? Apakah kira-kira mereka akan sanggup menguasai ilmu itu dalam beberapa hari ini? Hmm, <sighs> rasanya tidak, Mbak Yu. Mungkin akhir purnama ini semuanya akan selesai. Hmm, berarti masih sekitar dua minggu lagi. Dan untuk laku khusus di pondok utama memerlukan waktu sekitar tujuh hari. Jadi semuanya akan selesai secepatnya tiga minggu lagi. Benar, Mbak Yu. Hmm. Lalu bagaimana menurutmu tentang Kayan? Anak itu pada dasarnya mempunyai semangat yang besar. Tetapi dia adalah laki-laki, Mbak Yu. Bukankah tidak mungkin kaum laki-laki menjadi tenaga utama kita? <laughs> Mengapa tidak? Hmm? <laughs> Mengapa tidak? Selama kaum laki-laki tetap kita jadikan kuda, kendali ada di tangan kita. Jadi, apakah yang akan Mbak Yu lakukan terhadap anak itu? Aku akan menjadikannya kekuatan utama dari pasukan kita. Aku akan menjadikan anak itu panglima dalam pasukan kita. Lalu mengenai rencana Mbak Mbaknya dengan gerakan kita? Tetap seperti yang aku katakan kemarin. Akhir purnama ini. Tetapi bagaimana jika beberapa dari kawan-kawan ada yang belum siap, Mbak Yu? Kita akan bergerak tanpa mereka. Aku menginginkan kesempurnaan pada gerakan kita. Karena itu, bagi mereka yang belum siap, hm, aku serahkan padamu untuk menyelesaikannya. Maksud Mbak Yu, saya harus... Ya, Kau harus membunuh mereka. Akan saya lakukan, Mbak Yu. Bagus. Nanti malam aku minta kau menemaniku keluar dari hutan ini. Aku akan menyiapkan kayan secara lahir dan batin. Oh ya, tetapi bagaimana dengan anak itu? Apakah ia juga harus menyelesaikan Aji Pamungkas pada epokan kita? Tentu saja. Dan aku yakin ia akan sanggup menyelesaikannya sebelum akhir purnama ini. Dan aku akan membantu anak itu sepenuhnya. Nah, kembalilah kau ke halaman. Kita akan bertemu nanti menjelang senja. Baik, Mbak Yu. Saya permisi. Apakah kira-kira persyaratan itu? Aku yakin persyaratan Bibi Lastri itu Antara lain ada hubungannya dengan siluman ular. Pastilah, ilmu yang akan diturunkan padaku tidak berbeda dengan yang dipelajari di pondok terlarang. Aku yakin, karena pertama kali aku melihat tubuh dan wajah seperti itu adalah tubuh dan wajah Bibi Lastri sendiri. Ya, saat itu di kaki Bukit Wangun, kulit Bibi Lastri dan juga lima orang wanita di pondok terlarang itu tidak bedanya dengan kulit seekor ular. suling bambu dari balik bajunya. Diamatinya suling itu sesaat dan kemudian diletakkan di bibir bawahnya. Tidak berapa lama kemudian, Tempat di sekitar Kayan telah dipenuhi oleh puluhan ular-ular besar dan kecil. Kayan menghentikan tiupan sulingnya dan mendekati salah satu dari ular terbesar yang tak jauh dari hadapannya. Tanpa ragu, tanpa rasa takut, diraihnya ular sebesar lengannya itu. Ketika lengkingan aneh keluar dari mulut bocah itu, ular-ular lainnya menyebar dan kemudian menghilang di gerumbul semak belukar di sekeliling tempat itu. Diamatinya ular besar di tangannya itu dalam-dalam. Diamati setiap lekuk garis yang merupakan sisik yang licin. Ya, kulit bibi lastri saat itu dan juga kulit lima orang wanita di pondok terlarang tidak berbeda dengan kulit ular ini. Ah, hanya kulit di tubuh bibi lastri kelihatan lebih tebal dan kasar dan berwarna keemasan. Aku, aku tidak mau dijadikan makhluk kotor ini. Tidak, aku tidak mau. Kepala ular itu hancur dilemparkan bocah itu ke atas batu yang tak jauh dari hadapannya. Sementara itu Kayan sendiri mengamuk. Pohon-pohon besar di sekelilingnya dirobohkan dengan pukulan-pukulan serta tendangan-tendangannya. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi makhluk kotor. Tidak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. menjadi kelelahan dan duduk terkulai di antara batang pepohonan yang malang melintang. Uh, ada apa, Kayan? Apa yang terjadi denganmu? Oh, Bibi. Kenapa kau mengamuk? Berteriak-teriak seperti orang gila? Ada apa sebenarnya dengan dirimu, Kayan? Saya Jika memang ibu telah tewas, saya ingin sekali bersimpuh, bersujud di makam ibu. Oh, saya, saya akan membalaskan dendam ibu. Dan Bibi harus memberitahukan pada saya siapa sesungguhnya pembunuh ibu saya. Tentu saja, tentu saja, Kayan. Seusai kau mempelajari ilmu tertinggi dariku, Aku akan memberitahukan siapa sesungguhnya yang telah membunuh ibumu. Dan dengan pegangan ilmu itu, kau akan sanggup membalaskan dendam itu. Sudahlah, sekarang hentikan tangismu itu. Ayo, berkemaslah. Lihat, hari sebentar lagi akan menjadi senja. Kita akan segera berangkat meninggalkan hutan ini. Dan itu merupakan langkah awal dari persyaratan pertama. Ya? Baiklah, Bi. Saya saya akan segera berkemas. Ketika langit di atas belantara mulai temaram, Lastri bersama Rinjani dan Kayan Manggala meninggalkan padepokannya. Dengan mempergunakan aji lari cepat, mereka menyelinap di antara gerumbul-gerumbul yang lebat di tengah belantara itu. aku tidak berhasil malam ini, aku akan mencari kesempatan pada hari berikutnya. Eh, ini adalah jalan yang kemarin aku lalui. Tapi, apakah mungkin? Kayan Manggala terus memperhatikan jalan yang dilaluinya. Ia menjadi heran ketika tiba-tiba saja berhasil tiba di pinggiran hutan belantara. Berhenti dulu, Kayan. Kita telah tiba di luar belantara. Uh, aneh. Kali ini aku keluar dengan begitu saja. Benar-benar ada perangkap iblis, perangkap siluman. Kemarin Aku tidak pernah menemukan jalannya. Padahal aku telah menuju ke arah yang benar. Duduklah dulu sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan. Hal tersebut sehubungan dengan urusanmu malam ini, Kayan Manggala. Urusan saya, Bi? Ya. Aku ingin kau melakukan sesuatu hal sebagai persyaratan pertama. Dan aku tidak ingin kau ragu melaksanakannya. Tetapi, hal apakah itu, Bi? Lastri menatap dalam-dalam pada wajah Kayan Manggala. Dia tengah berusaha mencari jalan untuk meyakinkan Kayan Manggala agar mau melakukan perintahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.